dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya mau bertanya tentang sanad keilmuan tasawuf. Uh, seperti contoh an Syekh Fulan, an Syekh Fulan ila Rasulillah. Gimana gimana? Sanad keilmuan tasawuf. Sanad keilmuan tasawuf. Maksudnya gimana? Dari dari Syekh siapa, Syekh siapa pendiri tasawuf siapa itu? sampai ke Rasulullah gitu. Saat ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Oh baik baik baik ya, baik. Mas Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sanat tasawuf itu biasanya guru. Kalau anda masuk guru torekoh, biasanya setiap guru torekoh punya sanat tasawuf. Kalau Qadiriyah nanti dari guru, dari guru, dari guru, dari guru sampai Syabdul Qadir Al-Jilani. Dan Syabdul Qadir Al-Jilani adalah seorang yang alim besar, punya guru, punya sanat, punya sanat, punya sanat sampai kepada Nabi SAW. Tasawuf adalah sanat untuk beribadah. Dan sanat ilmu sebetulnya. Bukan sekedar sanat katanya. Jadi muridnya Syekh Abdul Qadir Jalani, muridnya lagi murid mengambil ilmu. Jadi mengambil ilmu yang diajar oleh gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qadiriyah, Naqsyabandiyah punya sendiri. Jadi sanat tasawuf itu tidak beda dengan sanat hadis sebetulnya. Kalau sanat hadis itu lebih lebih sifatnya ilmu saja. Ilmu riwayat, ilmu ilmu riwayat, meriwayatkan hadis dari fulan-fulan. Kalau tasawuf itu adalah dalam bentuk uh, apa bisa saja sebuah sebuah cara amalan seperti Qadiriyah itu punya cara mengamalkan ilmu mengamalkan ilmu untuk beribadah ada jadi bukan saja satu riwayat hadis tapi sejumlah misalnya amalannya Qadiriyah adalah begini begini begini begini begini diambil dari siapa ini dari guru dari guru dari siapa dari guru dari guru dari siapa dari guru dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani makanya biasanya ini sebetulnya sanat ini harus jelas dijaga kita berguru dengan siapa? Harus punya sanad dong. Dan juga di situ diperhatikan tentang akhlaknya orang yang memberikan ilmu kepada kita. Bukan asal saja. Karena itu adalah agama. Din amanah. fadur aman takhud dinak. Agama itu amanat dari siapa engkau ambil. Sanad ilmu tasawuf itu dari siapa. Kalau tasawuf ngaco. Tasawuf cowal-cowel. Mursyidnya cowal-cowel. Sujudnya enggak karu-karuan. Ada sekarang mursyid aneh-aneh, wali-walian itu. Wali-walian akhlaknya nggak model. Mursyid apa itu? Hah? Kata Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, di Syam itu ada yang namanya mursyid jadi murid saja nggak pantas. Akhlaknya nggak menunjukkan. Hanya karena bapaknya mati saja, kemudian dia mewakili bapaknya jadi mursyid. Siapa yang angkat dia jadi mursyid? Hah? Mursyid Tarekoh Mursyid tariqah itu ayyakuna a'lamuhum paling alimnya, afqahuhum awra'uhum paling fikih, paling alim, paling warok. Ngerti ilmunya. Wah, bandel dimulai kecil kan. Memang biasanya di kepercayaan orang itu kalau anaknya kiai langsung pinter, ilmu nurun. Bukan ilmu cahaya, ilmu nurun. Kalau bapaknya kiai mesti anaknya kiai. Jadi yang bukan kiai nggak bisa anaknya jadi kiai. Banyak anaknya kiai nggak bener. Karena tertipu dengan pangkat bapaknya. Tertipu dengan pangkat bapaknya. Wah, hati-hati. Nasihat kepada diri sendiri dan juga para kiai-kiai. Banyak anaknya tertipu dengan pangkat bapaknya. Belajar susah. Bapaknya mati dijubahi sama pengikutnya. Pengikut yang jubah itu. Tidak ada ngerti. Ilmu tidak ngerti ini langsung. Hanya bisa la ilah illallah. Paling fasih. La ilah Allah, Jadi mursyid. Ditanya ilmu tidak tahu ini. Gimana? Coba baca kitab Tanwirul Qulub. Kitab fikih yang menggabungkan di belakangnya kitab tasawuf. Gimana seorang mursyid tarikhah itu? Anda pun kalau mengambil mursyid tarikhah yang jelas seperti apa? Ilmunya harus ada. Kewaraannya harus ada. Waro. Kemudian tidak hubud dunia. Ini adalah ada guru-guru tarikhah. Jadi seperti itu guru torekoh, guru torekoh. Dan mengambil guru itu penting. Disitulah futuh pemberian pembuka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Guru torekoh. Pertama memang torekoh itu sendiri apa ya? Harus tahu torekoh itu adalah cara ibadah seseorang yang dinukil oleh muridnya, disampaikan pada muridnya lagi sampai kita. Jadi sebagian daripada apa yang dilakukan oleh Nabi itu diintip atau diambil oleh Abdul Qadir Jailani. Jadi Abdul Qadir Jailani itu tidak bisa menjalankan semua sunnah Nabi. Terlalu besar sunnah Nabi. Nggak ada orang yang bisa menjalankan sunnah Nabi semuanya. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani memahami sunnah Nabi sesuai dengan yang beliau amalkan. Kadang beda dengan Abu, Syekh Abil Hasan Asyadili. Syekh Abil Hasan Asyadili memandang sisi lain. Tapi ini semua dari Nabi. Jangan dikatakan ini nggak dari Nabi. Syadiliyah dari Nabi. Rifa'iyah dari Nabi. Qadiriyah dari Nabi. Alawiyah dari Nabi. Cuman ini bagian-bagiannya. Terlalu besar lihat. Amalan Nabi amat besar. Nggak akan mampu kita mengamalkannya. Jadi ada yang amalnya ditekuni sedikit tapi istiqomah, kemudian menghantarkan seorang wali menjadi kekasih Allah, kemudian dinukil oleh para muridnya. Muridnya pun mengamalkan yang sama bisa sampai kepada Allah hingga sampai hari ini namanya itu tarekah. harus ada sanatnya itu. Kalau tidak ada sanatnya bukan. Maka sanatnya pertama lihat secara lohirnya. Lohirnya seperti apa sih? Jadi bukan berarti seorang guru torekoh langsung anaknya jadi guru torekoh. Nggak ada itu. Itu kan kerajaan yang diwariskan. Guru toreko langsung aja jadi guru toreko. Gak, gak ada begitu. Kalau memang dia istiqomah, mujahadah dengan bapaknya, ilmunya ada, takut kepada Allah bisa jadi guru toreko. Kalau enggak enggak ada. Sama, kiai pun enggak nurun kalau anaknya enggak belajar. Jangan dipaksa. Anaknya kiai yang bahlul harus jadi kiai yang rusak umat nanti. Nah. Dan tolong amanat. Amanat yang begini. Makanya kami mohon semoga anak-anak kami dijaga oleh Allah. Semoga diberi ilmu semuanya. Kalau ternyata ada yang tidak beli ilmu, jangan dikasih jubah. Maksudnya jangan digedekan. Sudah dagang selesai. Dagang, jualan. Kalau tidak punya ilmu, kenapa harus paksain ngaku jadi ustadz sama kiai? Nah, apa tidak menjerumuskan dia malahan? Kalau ada anaknya kiai yang tidak punya ilmu, ya sudah katakan tidak punya ilmu selesai biar berdagang, biar orang nggak bertanya. Enggak membesarkan dia seperti ahli ilmu. Dan itu khianat. Maka pendidikan akhlak ini penting sekali. Kalau tidak menuntut ilmu, ya sudahlah. Kalau memang tidak ngerti ilmu agama, ya sudah. Jangan diletakkan di dunia fatwa, ceramah, mimbar dan sebagainya. Nanti akan akan ngaco dan itu merusak umat. Dan memang disebut disabdakan Nabi. Nanti ada datang suatu ketika itu masa kehancuran. Lihat. Orang alim yang meninggal, maka akan diangkat si bodoh-si bodoh untuk naik ke atas. Hanya karena dia anaknya kiai langsung jadi kiai. Anaknya ustaz jadi ustaz. Belum tentu. Belajar dulu serius. Ilmu laduni. Eh laduni itu ijtihad dulu. Belajar yang sungguh-sungguh. Ibadahnya banyak. Takut dosa. Masa maksiat melulu ada laduni. Laduni dari mana? Min ladun syaitonir rajim ada. Laduni dari syaitan ada. Bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini baik. Jadi itu ya, tarikhah itu masa tasawuf itu ngambil dari guru, dari guru, dari guru sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam.